Alhamdulillah uh, eh, metode ini baru berjalan dua hari. Kemarin di Depok, hari pertama, hari kedua, Sabtu di rumah yatim. Jadi setiap jamaah dicoba, disuruh baca dengan diputus-putus dan direkam. Rekamannya ini yang insya Allah akan diulang-ulang, dilatih di rumah untuk ibu dan bapak. Baik, kita coba. Nanti untuk ibu dan bapak yang ingin mencoba, tampaknya e, Bung Sigit pada kali yang ini tolong dinyalakan mic-nya. Ini ada yang mau nyoba kali ini. E, eh, kami berikan kesempatan surah Wahyu eh, Waqiah ayat 35 ya. Assalamualaikum. Oh. Suaranya kurang begitu bagus. <clears throat> Dicoba lagi ya. Jadi dengan latihan seperti ini insya Allah kita memiliki mempergunakan laboratorium ya. Metode lab Tentu ibu dan bapak membaca dengan kuping ditutup, headphone, ya, earphone. Jadi mendengarkan suara sendiri dan suara gurunya, suara sendiri ya. Jadi dengan demikian uh, insya Allah efektivitas pendidikan akan berjalan bagus. Karena disetujui atau tidak, disepakati atau tidak, dia disadari atau tidak, dengan kita belajar itu banyak godaan, gitu ya. Saya bilang banyak setannya. Kita tengah serius belajar, tiba-tiba sebelah kita mengganggu. Padahal dia tidak ingin menjadi pengganggu, enggak. Dia juga bukan setan, tapi dia seperti itu mengganggu gitu. E, ungkapan ungkapan kecilnya, kita lagi serius, serius belajar, mendengarkan ustadz atau mendengarkan gurunya lagi ceramah atau dia tiba-tiba tiba-tiba dia bertanya, papa tadi tadi ke naik apa?" "Oh, saya naik mobil ini. Iya, tadi saya mogok." Akhirnya berkepanjangan. Jadi uh, yang tadinya serius belajar terganggu dengan obrolan itu. Nah, insya Allah dengan kuping ditutup gitu ya, kita uh, belajar ini belajar untuk egois gitu ya. Hanya untuk belajar tapi ya. Tidak peduli dengan lingkungan. Jangan, lagi belajar itu tidak boleh peduli. Maksudnya, kalau lagi belajar ya konsentrasi dengan gurunya, dengan pelajarannya, tidak tidak boleh memikirkan hal lain. Jadi semua apapun yang ada di rumah ditanggalkan dulu tapi susah itu. Nah, diantaranya dengan metode laboratorium yang kita ciptakan ini, kupingnya ditutup gitu ya. Jadi betul-betul konsen. Jadi sebelahnya nggak mengganggu, mau ngomong apa kayak sebelahnya <laughs> nggak nggak nggak nggak nggak ini gitu ya, mengaruh gitu. Nah ini silakan nanti ibu dan bapak untuk mencoba dengan metode kita sudah metode pelangi ya, nanti untuk untuk kelas dasar tengah di, dilapihkan tengah disusun metode, eh, metode tutorial CD-nya atau kasetnya kemudian untuk menengah Nah, dengan cara dipukul ya, dihentak. E, bukan dipukul secara membabi buta, dipukul maling bukan, dipukul kasih sayang, pukul dengan bit ya. Gitu kalau dulu ketukan gitu lah, ketukan ada itu. Nah, dipukul sudah <clears throat> nanti metodenya metode dipotong, diputus-putus gitu ya. <laughs> Bukan dimutilasi, ya dimutilasi ayat dalam ini diputus-putus kayak gini ya. Misalkan ayat 35 nih. Uh, eh, suratul Waqiah Kan? Kemarin sudah 34 ya, sekarang 35. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ya. <clears throat> ayat 35 dilihat. In gunnah Jadi jadi eh, e, ibu peserta didik ibu dan bapaknya e, eh, mengikuti sama seperti Pak Kiai dulu di kampung ya, ya karena saya hidupnya di kampung bernostalgia atau di kota juga sama ya Habib Habib atau siapa semua ngajarin doa kan diputus-putus ya ngajarin doa karena kalau sekalian kan gak hafal gak hafal dan karena kita belum dengar <clears throat> dan dan e, untuk sama-sama enaknya ya sebagian-sebagian kan seperti Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna mina ada mina zalimin itu kan ada ah, diputus-putus Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kayak gitu ya. Jadi metode-metode putus. Insyaallah hmm, tentu uh, setiap teori, setiap program, setiap metode tidak sempurna, ada kekurangan kelebihan. Kita lihat ya ayat 35 nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In gunnah Inna ansha'nahunna insya'a. فجعلناهن أبكارا عين عربا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مثرفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا مثنا وكنا ترابا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو الأولون قل إن الأولين والآخرين لمج لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين Nah, hak, hak ya. Haknya di, jadi ada hamesnya. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Ayat 58. Kalau diputus-putuskan kayak gini. Afaro'ai diikuti Afaro'ai. Ini hanya untuk latihan baca ya. E, tidak dalam membaca. Salah kalau membaca seperti itu. Tidak boleh putus-putus. Jadi ini dalam, dalam rangka untuk orang yang baru belajar gitu ya. Kalau sudah bagus, sambungin. Afaro'ai, afaro'aitum ma tumnun. Kasih lagu. Afaro'aitum ma tumnun. A'a أأنتم أأنتم تخلقونه أم نحن أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ain. Ala an nubaddila amsalakum wa wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun. Walaqad. Kakalah subra. Walaqad alim alim tumun tumun nash atal ula falaula tazakkarun. Coba ditunjukin gitu ya. Jadi bagi yang e, baru belajar di papa seperti ini insya Allah. Bagi yang sudah mahir, nah kita belajar tahsin dan tajwidnya. Jadi nanti walakad, waknya jadi kosor, lahnya jadi kosor pendek, koknya juga kosor, dalnya kolkolah walakode kolkolah sugro walakode alim, mimnya idhar, hukum mim mati, alim tumun, alif lam samsiah, alif lamnya tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah yaitu nun. Cirinya ada tasid tuh. Setelah alif lamnya ada huruf bertasid, di bawah huruf bertasjid ini nun nunlah itu huruf-huruf samsiahnya. Alim tumun atal alif lam komariah u i la mad asli falau lin la matubi'i tazakkarun jadi bad adil sukun. Ini jangan jangan anggap enteng dulu ya. Allah motong-motong begitu mah saya juga bisa. Emang bisa, emang mudah. Tapi bagi orang yang baru belajar ini sangat berarti. Bagi ibu dan bapak yang sudah pintar membaca, tajwidnya. Dipotong-potong tajwidnya. Bagi yang sudah pintar tajwid, sudah pintar baca, tafsirnya, terjemah perkatanya gitu nanti ya. Itu insya Allah. Nih. Ayat 61. Walau pada... Walau pada alim ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا فلولا تذكرون Nih kalau pagi-pagi Pak Edi nih, Bu Tati ya, deket Masjidil Komariah ya nih, setia <laughs> banget ya dengerin. Coba ikutin Pak Edi gitu ya. Ikutin bacanya nih, dengerin terus ya. Setia dengan Radio Kayu Manis dari pagi sampai pagi lagi. Ini Pak Edi ya, <clears throat> belajar ya. Nih. Ayat 63. Al-Farai أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه nazari'un. Nah, kemarin banyak yang bertanya, masilah kosiro kapan jadi masilah tawilahnya? Nah ini nih, tuh. A'al a'altum tazra'unahu am nah nuzari'un. Ditunjukin nih. A, a, a. tazra'unahu am nahnu zari'un. A'a ikhfanun mati ketemu tak. A'a tum tum idhar hukum mati. Ya, a'a tum tazra'u matubi'i. Tazra'unahu masilah kosiroh yang ketemu alif jadi masilah tawilah. Itu. Jadi jangan menganggap penting dulu. Ini karena program kan program awal, mutus-mutus, mutus-mutus untuk tingkat A, kelas kelas yang belum bisa baca. Uh, kelas B-nya putus-putus tajwid. Kelas C-nya putus-putus untuk menterjemah bahasa Arabnya nanti, ya. Itu. Tuh, kosiro kosiroh ketemu alif jadi masalah tawilah. Padahal salah ketemu alif. Yang benar adalah mansilah kosiro ketemu hamzah di lain kalimat. Am mati <clears throat> Aduh. Kebanyakan teriak kemarin ya. <clears throat> Ini belajar. Amnah nuz alif lam samsiyah za matubi zari'un mad alif lisukun matubi ketemu satu huruf hidup nun yang dihentikan dibaca mati jadi seakan-akan ada sukun mad panjang alif baru baru sukun mati jadi dibaca panjang karena baru mati karena baru dimatikan أأنتم تزرعونه أم نحن أم نحن الزارعون لو لو نشاء لو نشاء لو نشاء لجاء Unya segera. Ini jadi kenal huruf, bisa baca, uh, belum jaminan bisa baca Quran. Jadi bisa baca harus bisa triknya. Jadi di sini lau nasya'u enggak lau nasya'u laja'al segera gitu. Lau nasya'u lau nasya'u laja'al laja'al لجعلناه خطاما فظلتم فظلتم تفكهون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون nih suaranya lagi rebek. cek yang ini masuk nggak boleh ya? 65 aja dulu ya. Ini suara suaranya kurang enak. Lau <clears throat> launasha, Lau nasya ada. hadada. Hu hu <laughs> susah. Ini belajar makhraj. Jangan ke handphone ya hubunginya handphone saya tertinggal buru-buru tadi ke ke 85 90 47 85 kalau mau hubungi kalau mau ikutan nih mau ikutan mutus-mutus silahkan dipotong-potong لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم فظلتم تفكهون Putus-putusnya kan gini. Lau nasya'u laja'al laja'alnahu hutaman fazaltum kafat kahun kafat kahun itu ya lau nasya'u لو نشاء لجعلناه حطا هو حو... إذا إيه إذا إيه إيه لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم فظلتم تفكهون إنا إنا لمغ لمغرمون inna inna lamughramun nih ada <clears throat> bukti nih sini sayang nih belajar mutus-mutus ya nih sayang nah, airnya awas nih duduknya sini nah anaknya sini tuh tadi sudah sholat subuh diajak ke sini tuh ya nih sayang uh, kita belajar mutus-mutus begini nak tuh nih ya lihat berarti ikutin ayah ya. Nih, ah, gini. मग Nahnu Nahnu Mah Mah, mah Rumu Mahrumun di, di, Disambungin Balnah Balnah Nu mah rumun Coba uti Balnah Nu Balnah Nu mah rumun Nih ini matobi ini Domah dengan wau mati Mu matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan jadi mad list Nah, tuh, sukun. Madari disukun. Tuh kan enak nih. Itu. Afaro'ai. Afaro'ai. Tumul. Tumul. Ma'al. Ma'am. Ma'al. Ma'al. Lazi. <clears throat> Lazi. Tash. Robun. Robun. Afaro aitumul. Bukan ain, hamzah. Afaro aitumul. Ma alladhi. Ma alladhi. Tashrobun. Tashrobun bun hmm. tashrabun lagi sayang ya afara'aitumul ma allazi tashrabun pendek tashrabun disambung أفرأي أفرأيتم الماء الذي تشربون uh, Coba berarti Afara'aitumul Afara'aitumul Ma'allazi Ma'allazi Tash Rabu. Roknya pendek. Tas? Rabu. Pendek roknya. Tas Rabu. Nah, <laughs> begitu. Ini waktu hmm. ya hafalannya sudah sampai al ini sih kok tapi ya ini belajar baca mungkin juga harus lancar nih ya afara'aitumul afara'aitumul ma Sayang. Tas? Sabun. Nah, mad arid? Disukun. Mad arid disukun. Jadi, sedikit eh, sedikit-sedikit dipot, hmm. diputus-putus, hmm. sedikit-sedikit di, di, di, ditambahin tajidnya, sedikit-sedikit ditambahin terjemah perkataannya. Jadi lengkap. Katanya sih dasar, tapi mbak, iya orang ngapain itu membangun pondasi dasar kan? Tapi tiba-tiba dia ngebangunnya sepuluh tingkat. Orang asalnya rumahnya cuma satu tingkat juga enggak. Nah itu. Nah ini maknanya. Jadi dari awal dulu. Itu. Nih itu ya. A-A-Tum. Te. a zal A-Zal. tumu Domohu. Domohu. Minal. Minal. Muzni. Muzni. Am. Am. Am. Nah. Nun. Muzilun. Eh, sahabat dengerin dulu ayat itu. Am. Am. Nah. Nul. Mung. Sebentar dengerin dulu. Am. Am. Nah. Nul. Mahnul. Mung. Zilun. Zilun. Itu ya. Ngajarin ibu dan bapak kan sama seperti ngajarin mukti ya harus sabar. Karena kita terlambat. Yang lebih baik terlambat daripada tidak. Jadi mau pengennya ke bulan, pengennya ke langit, pengennya S3, S1 aja belum selesai. Gimana ya? Iya. S4 gitu ya, SS-an. Jadi dasarnya dulu harus kuat, pondasinya dulu. Ya, itu kan banyak sekarang pengen jadi dokter, orang sekolahnya aja SM, SMA-nya juga nggak tamat, SMA-nya dulu gitu maksudnya ya. Jadi e, semuanya ada tahapan kok. Pantas kalau yang pesantren 10 tahun, 15 tahun baru jadi ya iya ya kita juga sekolah kan di SD 6 tahun, belum lagi di playgroup TK e, eh, TK apa? TK TKA TKA, TKB, kelas 0 besar, <laughs> nah, kayak gitu. Coba berapa tahun? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, 9 tahun, SMA 3 tahun, berapa? 12 tahun. Tuh, eh, kuliahnya 4 tahun atau 5 tahun. Ya benar lah, baru jadi benar jadi kalau keluar pesantren benar tuh ya eh, prosesnya gitu ya. Ada juga yang nanti dengan sistem-sistem metode baru baca, belajar nahwu sorab cuma 8 jam. Ah, triknya ya dengan metode Granada itu cepat nanti dari Pak Salihin Hindu Bagus sekali. Tapi harus ada dasar membaca. Baik Ibu dan Bapak, apapun program yang kami sampaikan tentu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Silahkan tolong dilengkapi eh, ada saran, ada kritik, yang langsungkan disampaikan. Tapi ini ini <clears throat> baru berjalan dua hari ya metode putus-putus ini. Eh, kata mereka yang baru belajar e, lumayan gitu ya bisa bisa mengikuti itu apalagi nanti disediakan kaset CD tutorial dan segalanya di rumah diulang-ulang ikutin <laughs> masa sih nggak bisa bisa dulu juga kita sama Pak Kiai kan gitu e, belajar doa doa itu kan begitu diputus-putus ya nah ini ada saran ada kritik silahkan sampaikan ke 0812 828 7881 0812-828-7881. Untuk portal hari Senin sudah saya siapkan ini uh, surah Al-Ma'idah. Uh, surah Al-Ma'idah ayat 44 sampai ayat 66. Surah Al-Ma'idah ayat 44 sampai ayat 66 itu untuk hari Senin. Baik, terima kasih untuk kebersamaan pagi ini. Bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi